Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam bab yang membahas mengenai inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau memasuki pembahasan mengenai wujubu fathi hamzati inna wajibnya hamzah yang ada pada inna itu diberikan harokat fathah. Karena kita mengetahui bahwa inna itu terkadang dibaca inna berarti hamzahnya dikasrohkan dan terkadang dibaca anna berarti hamzahnya itu difathahkan. Maka kita akan membahas kondisi di mana hamzah yang ada pada inna itu wajib diberi harokat fathah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-177 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa hamza innaftah lisati mastari masattaha wa fi siwa kaksiri. Maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Fathahkanlah hamzahnya inna lisati mastari masattaha. Jika inna, kemudian isim inna, kemudian khobar inna, itu dapat menempati kedudukannya master, atau dapat menggantikan kedudukan dari master. Jadi ini kaidah yang sebetulnya cukup sederhana, selama inna, kemudian isim inna, kemudian khobar inna, itu dapat ditakdirkan atau dapat menggantikan kedudukan masdar, maka fathahkanlah hamzahnya. Ya fathahkanlah hamzahnya. Berarti dibaca anna. Kemudian wafi siwadaka iksiri. Dan pada kondisi selain itu, artinya selama inna, kemudian isim inna dan khobar inna, itu tidak dapat menempati kedudukan master maka berikanlah harokat kasroh pada inna, pada hamzah inna. Berarti dibaca inna. Iksiri. Kasrohkanlah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan penjelasan untuk bait yang ke-177 ini. Di mana beliau hafizahullah taala mengatakan hamzatu inna laha thalathatu ahwalin. Hamzah yang ada pada inna itu memiliki tiga keadaan. Apa saja tiga keadaan itu? Wujubul fathi. Keadaan yang pertama adalah wajibnya hamzah inna itu diberikan harokat fathah. Wa wujubul kasri. Kemudian keadaan yang kedua, wajibnya hamzah yang ada pada inna itu diberikan harokat kasroh. Berarti wajib fathah, kemudian wajib kasroh. Kemudian wajawazul wajahaini. Kemudian keadaan di mana atau keadaan ketiga bagi hamzah inna itu adalah boleh keduanya. Artinya boleh difathahkan dan boleh dikasrohkan. Jadi yang pertama wajib anna. Kemudian yang kedua wajib inna. Kemudian keadaan ketiga boleh dibaca anna, boleh dibaca inna. Kemudian wal qa'idatu fi hadhil mas'alati kaidah dalam permasalahan ini Ya, dan kaidah untuk permasalahan ini berarti kaidah kapan dibaca dengan fathah, kapan dibaca dengan kasroh, atau kapan, kapan boleh keduanya. Maka ini adalah kaidahnya. Bagaimana? Anna kulla maudi'in yahtaju fihi ma qabla inna ila masterin. Yaitu pada setiap kondisi di mana apa yang sebelum inna itu memerlukan master. Ya, artinya kita mengetahui bahwa inna kemudian isim inna dan khobar inna itu memiliki kedudukan dalam sebuah jumlah. Nah, kalau susunan i'rab yang, yang ada pada jumlah tersebut itu memerlukan master, Ya, memerlukan master. Apa yang dimaksud master di sini? Ai mufrodin. Artinya dalam sebuah jumlah, yang diperlukan itu adalah sebuah kata ya atau sebuah sesuatu yang mufrod. Mufrod di sini maksudnya bukan mufrod yang tunggal yang kawannya musanna dan jamak, tapi mufrad di sini artinya sesuatu yang bukan jumlah. Dan bukan pula syibahul jumlah. Maka jika susunan i'rob, susunan jumlah tersebut, artinya yang terletak sebelum inna, itu memerlukan master, maksudnya memerlukan mufrad, bukan memerlukan jumlah, wala yajuzu fi sina'atil i'robi an yakuna jumlatan dan tidak boleh dalam susunan i'rab tersebut bahwa inna kemudian isim inna dan khobar inna itu menjadi jumlah. Berarti yang dibutuhkan yang dibutuhkan, yang diperlukan itu betul-betul harus master. Harus mufrad, tidak boleh berupa jumlah fa innal hamzata tuftahu maka pada kondisi itu hamzah harus di fathah. Ini kaidahnya. Jadi selama susunan jumlah itu memerlukan mufrad, memerlukan master. Dan tidak boleh bahwa inna dan isim inna dan khobar inna itu menjadi jumlah. Ya, ya karena yang diperlukan master atau mufrad. Maka pada saat itu hamzahnya di fathahkan. Mungkin kalau dari kaidah saja itu agak sulit dibayangkan, nanti kita akan mendapat penjelasan atau mendapatkan pencerahan pada saat kita melihat contoh. Itu kaidah pertama. Kemudian yang kedua, wa kullu maudhi'in yahtaju fihi ma qabla inna ila jumlatin. Dan pada setiap keadaan di mana apa yang sebelum inna itu memerlukan kepada jumlah. Kalau tadi kan memerlukan kepada masdar atau memerlukan mufrad, sesuatu yang mufrad. Nah, pada susunan ini itu yang diperlukan bukan mufrad atau masdar, tetapi yang diperlukan adalah jumlah. Wala yajuzu fi sina'atil i'rabi, ya wala yajuzu fi sina'atil i'rabi an yakuna masdaron dan dalam susunan i'rab tersebut itu tidak diperbolehkan inna kemudian isim inna dan khobar inna tersebut itu ditakwil sebagai masdar. Ya, ai mufradan maksudnya ditakwil sebagai sesuatu yang mufrad. Fa innal hamzata tuksaru. Maka pada saat itu hamzahnya dikasrohkan. Berarti ini yang dilihat itu adalah kebutuhan dari susunan i'rab. Kalau yang diperlukan itu adalah masdar dan tidak boleh jumlah, maka wajib fathah. Tetapi kalau yang diperlukan itu jumlah dan tidak boleh masdar atau mufrad, maka itu wajib dikasrohkan. Ya, sekali lagi ini akan lebih mudah dipahami nanti ketika kita melihat contohnya. Kemudian yang ketiga, wa kulla mawdi'in yasihhu fihi alwajhani fa innal hamzata yajuzu fathuha wa kasruha. Dan untuk setiap kondisi di mana memungkinkan wajahani, memungkinkan dua cara, ya, atau dua sisi. Artinya apa? Jumlah tersebut pada susunan i'rabnya itu boleh inna dan isim inna dan khobar inna itu dianggap sebagai masdar, artinya jumlah tersebut boleh saja itu dianggap sebagai masdar. Atau pada jumlah tersebut boleh juga inna, isim inna, dan khobar inna itu dianggap sebagai jumlah. Ya, artinya yasihu al-wajahani boleh dianggap sebagai jumlah boleh dianggap sebagai mufrad atau masdar. Maka pada saat itu fa innal hamzata yajuzu fathuha wa kasruha. Maka pada saat itu ya hamzah itu boleh difathahkan, boleh dibaca anna, wa kasruha boleh juga dibaca inna. Nah, ini kaidahnya. Tapi tentu kaidah akan lebih mudah dipahami kalau nanti kita melihat contohnya. Karena kalau hanya kaidah saja ya terkadang kita masih kesulitan untuk membayangkan. Wal ana nufassilu dzalika. Dan sekarang kita akan memperinci hal tersebut, ya, memperinci kaidah ini. Fanaqulu maka kita katakan al-halatul ula keadaan yang pertama wujubul fathi yaitu wajibnya hamzah yang ada pada inna itu diberi harokat fathah. Berarti dibaca anna. Kapan itu? Kapan sebuah uh, hamzah dan nun, yaitu anna tersebut, itu wajib dibaca fathah, yaitu anna. Ya, jadi kapan wajib fathah atau wajib hamzah yang ada pada inna itu diharokati fathah. Wadhalika idha wajaba taqdiruha ma'asmiha wa khobariha bimasterin. Wajib hamzah yang ada pada inna itu dibaca dengan fathah itu ketika inna, kemudian isim inna, kemudian khobar inna, itu wajib ditakdirkan sebagai masdar. Jadi ketika isim ketika inna, isim inna, khobar inna itu wajib ditakdirkan sebagai masdar, itu wajib diberi fathah pada hamzahnya, berarti dibaca anna. Mengapa wajib ditakdirkan sebagai masdar? Likaunil maqami yastada'i dzalika. Karena keadaan dari susunan i'rab pada suatu jumlah atau keadaan konteks dalam sebuah jumlah itu membutuhkan atau menuntut hal tersebut. Menuntut bahwa inna, isim inna, dan khobar inna itu wajib ditakdirkan sebagai master. Ya, ini merupakan penjelasan dari kaidah yang sebelumnya. Nah, bagaimana contohnya? Ka antakuna fi maudi'i raf'i fa'ilin. Kapan sebuah susunan itu memerlukan masdar atau mufrad. Ini contoh yang pertama. Ka antakuna fi maudi'i raf'i fa'ilin. Sebagaimana jika berada ya inna kemudian isim inna dan khobar inna tersebut itu berada pada kedudukan rofa dari fa'il. Kita mengetahui fa'il itu tidak boleh berupa jumlah. Fa'il itu harus berupa mufrad. Ya, tidak boleh berupa jumlah. Maka pada saat itu wajib diberi harokat fathah pada hamzahnya. Contohnya bagaimana? Nahwu sarroni annaka muwadhibun ala soffil awwali. Sarroni annaka muwadhibun ala soffil awwali. Menggembirakan aku ya, bahwa engkau itu gigih atau senantiasa berusaha untuk mendapatkan soft yang pertama. Maka kita lihat yang sebelum inna atau anna itu kalimat apa? Atau kata apa? Kita lihat sebelum anna di situ itu adalah sarroni. Sarroni. Menggembirakan aku. Sarro itu adalah fi'il. Kemudian ni itu merupakan maf'ulun bihi ya ya kemudian dengan nun ya, itu menjadi maf'ulun bihi bagi sarro. Maka sarroni di sini memerlukan apa? Memerlukan fa'il. Dan kita mengetahui fa'il itu tidak mungkin berupa jumlah. Berarti fa'il itu pasti berupa mufrad. Maka di sini tidak boleh dibaca sarroni innaka. Tetapi wajib dibaca sarroni annaka. Karena apa? Annaka muwadzibun ini itu harus ditakdir ditakdirkan sebagai masdar. Maka bagaimana takdirnya? Ai sarroni zobatuka Ya, sarroni zobatuka Ya, kegigihanmu untuk mendapatkan soft awal itu menggembirakan aku. Maka annaka muwadzibun itu ditakdirkan sebagai masdar. Masdarnya apa? Ya muwadhibun itu dari wadzoba yuwazibu Maka masdarnya adalah muwadzobatan. Ya, sehingga di sini menjadi sarroni muwadzobatuka. Karena apa? Yang diperlukan oleh fi'il ini itu adalah fa'il. Dan fa'il itu mesti berupa masdar atau mufrad, tidak boleh berupa jumlah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-51. Ya, ini berarti contoh yang ada pada Al-Quran. Ya, contoh yang ada pada Al-Quran. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab ya awalam yakfihim anna anzalna alaika alkitab dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepada engkau alkitab maka kita perhatikan dalam susunan ini Ya, ada awalam yakfihim. Ya, awalam yakfihim. Maka kita mengetahui bahwa yakfi di sini itu adalah fi'il. Fi'il mudhari' yang majazum karena kemasukan lam. Kemudian him yang ada di sini itu adalah maf'ulun bihi bagi yakfi. Maka apa yang diperlukan dalam susunan ini ya yakfihim kemudian ada anna. Tentu saja yang diperlukan adalah fa'il. Dan fa'il itu harus berupa masdar atau mufrad, tidak boleh berupa jumlah. Maka di sini tidak boleh dibaca yakfihim inna akan tetapi harus dibaca yakfihim anna dengan fathah. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini mengenai awalam. Ya, dalam ayat tadi dimulai dengan awalam yakfihim. Awalam itu i'lam anna hamzata istifhami tadakhulu ala thalathatin min hurufil atofi. Ketahuilah bahwa hamzah, hamzah istifham, itu masuk kepada tiga huruf atof. Jadi hamzah istifham kan awalnya a ya itu itu hamzah istifham. Itu masuknya kepada tiga huruf atof. Apa saja itu? Wahia al-wawu. Yang pertama adalah wawu, thumma, kemudian huruf atof thumma, kemudian alfa'u. Kemudian huruf ataf fa. Wal ahsanu antakuna hadhil hurufi ba'dal hamzati lilisti'nafi. Ya wal ahsanu antakuna hadhil hurufi ba'dal hamzati lilisti'nafi. Dan yang paling baik, ini tentu yang paling baik maksudnya adalah baik dalam mengi'robnya. Jadi huruf-huruf ini, wawu, summa, dan fa yang datang setelah hamzah, itu yang paling baik huruf-huruf tersebut, setelah hamzah tersebut, itu di-i'rab sebagai huruf isti'naf. Ya, di-i'rab sebagai huruf isti'naf, artinya huruf yang memulai. Ya, memulai suatu jumlah. Ya, sehingga ya misalnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya. Kemudian wama ba'daha jumlatun musta'nifatun. Kemudian yang setelah ketiga huruf atof tersebut, setelah wawu atau thumma atau fa, itu arab sebagai jumlah musta'nifah. Ya, jumlah yang memang merupakan permulaan. Ya, ini mengenai cara mengi'rabnya. Ya, yang terbaik menurut beliau itu adalah wawu, summa dan fa itu dianggap sebagai huruf istiqnaf. Kemudian jumlah yang datang setelahnya itu dianggap jumlah musta'nifah. Mengapa? Wahada ab'adu minat takallufi. Karena i'rab ini itu i'rab yang paling jauh dari Eh, memberatkan diri. Karena kita mengetahui setiap jumlah itu dapat di'arab dengan berbagai macam cara. Namun biasanya ada i'arab yang sangat jelas, ya artinya sangat mudah, namun ada i'arab yang rumit. Ya, i'arab yang rumit tersebut itu biasanya justru menyulitkan, membebani diri. Ya, karena apa? Kenapa dikatakan takalluf? Karena ada wal qawli bitaqdiri awit taqdimi wat ta'khiri. Ya, karena biasanya dalam i'rab yang takalluf yang berat tersebut itu ada pendapat mengenai ada sesuatu yang ditakdirkan. Ditakdirkan itu kan itu kan berarti tidak ada dalam jumlah. Tetapi ada sesuatu yang ditakdirkan didatangkan. Nah, itu kan sesuatu yang terkadang menyulitkan, memberatkan. Dan juga tidak adanya pendapat mengenai takdim ya sesuatu yang harusnya di belakang kemudian didahulukan atau takhir sesuatu yang harusnya di depan diakhirkan. Nah, itu semua kan e, penuh dengan perkiraan. Akhirnya terkadang e, menyulitkan terutama bagi pembelajar pemula seperti kita. Maka pendapat yang dipegang oleh penulis buku ini yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu adalah i'rab yang terbaik, itu adalah i'rab yang mudah, yang sederhana, yang terbebas dari takalluf dan takdir. Nah, itu sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu pemula seperti kita. Namun kalau sudah memahami dalam mengenai ilmu nahwu, maka tidak mengapa mempelajari i'rab yang lebih rumit, yang penuh dengan takdir dan lain sebagainya. Walana audatun Allahu lihadhil mas'alati. Dan kita Allahu taala akan kembali membahas hal ini. Ya, membahas masalah ini. Di mana fi babi atofin nasaki Dalam bab atof nasak. Kita akan kembali untuk membahas hal ini. Wal maksuduhuna ma yata'allaku bil ayatil karimati. Adapun yang dimaksud di sini itu hanya pembahasan yang terkait dengan ayat yang mulia tadi. Yaitu awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Kemudian kita kembali ke atas. Ai inzaluna maka anna anzalna itu dapat ditakdirkan menjadi masdar. Dan kita mengetahui masdar dari anzala yunzilu itu adalah inzalan. Maka takdirnya adalah inzaluna. Awalam yakfihim inzaluna alaika alkitaba. Itu takdirnya. Kemudian li'annal fa'ila la yakunu illa mufradan. Ya, dan karena apa? Karena yang namanya fa'il itu tidak mungkin berupa sesuatu yang selain mufrad. Atau mudahnya yang namanya fa'il itu pasti berupa mufrad. Tidak mungkin berupa jumlah. Tidak akan kita dapati uh, dalam i'rab yang sederhana tentu saja itu fa'il itu berupa mufrad. Maaf, fa'il berupa jumlah. Pasti yang kita dapati fa'il itu berupa mufrad. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian apa contoh kedudukan dalam i'rab yang memerlukannya mufrad bukan memerlukan jumlah? Itu adalah autakuna fi maudhi'i raf'i naibi fa'ilin atau inna, isim inna dan khobar inna tersebut, itu menempati kedudukan rofaknya naibul fa'il. Dan kita juga mengetahui yang namanya naibul fa'il itu pasti berupa mufrad, tidak mungkin berupa jumlah. Nahwu, contohnya, kutiba ilayya annaka hadirun kutiba ilayya annaka hadirun. Tercatat padaku bahwa engkau hadir. Tercatat atau terregistrasi padaku bahwa engkau hadir. Maka perhatikan, ada kutiba ilayya. Ya, kutiba ilayya. Maka kita mengetahui kutiba itu adalah fi'il ya, lima lam yusamma fa'iluhu atau mudahnya fi'il majhul. Di mana fi'il majhul itu memerlukannya kepada naibul fa'il. Berarti apa yang sebelum anna di sini yaitu kutiba ilayya itu menuntut adanya naibul fa'il. Dan kita mengetahui naibul fa'il itu pasti berupa mufrad bukan berupa jumlah. Berarti annaka hadirun itu harus ditakdirkan sebagai masdar. Berarti menjadi apa? Ai huduruka. Ya, kutiba ilayya huduruka. Ya, tercatat di sisiku kehadiranmu. Maka di sini itu tidak boleh dibaca dengan kasroh. tidak boleh kutiba ilayya innaka hadirun tidak boleh. Karena apa yang dituntut dalam susunan ini itu bukan jumlah. Tetapi yang dituntut adalah mufrad. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat pertama, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul uhiya ilayya anna hustama'a nafarum minal jin Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada ku, ya, bahwa telah mendengarkan sekumpulan jin. Ya, atau sekumpulan jin telah mendengarkan akan Al-Qur'an. Maka kita lihat di sini ada uhiya. Ya, uhiya. Uhiya itu juga fi'il majhul. Ya, fi'il majhul. Maka uhiya di sini susunan ini memerlukan naibul fa'il. Memerlukan naibul fa'il. Sehingga susunan anna hustama'a nafarun ini ini tidak boleh uh, berupa jumlah. Jadi pasti harus ditakdirkan sebagai mufrad atau masdar. Ya, sehingga apa? takdirnya istima'un. Ya, atau uhya ilayya istima'u nafarin. Ya. Maka karena itu, karena yang diperlukan oleh susunan uhya itu adalah masdar, annahu ini tidak boleh dibaca kasroh, tidak boleh dibaca uhya ilayya innahu itu tidak boleh. Tetapi wajib dibaca dengan fathah. Kemudian kita lihat contoh yang lain tadi sudah fa'il, kemudian naibul fa'il itu semua harus berupa mufrad. Tidak boleh berupa jumlah. Kemudian yang lain adalah au mubtada'in. Ya, au mubtada'in. Atau susunan tersebut itu memerlukan kedudukan rofa bagi mubetada. Jadi kedudukan rofa fa'il, kemudian kedudukan rofa naibul fa'il, ini kedudukan rofaknya Nah Nahwu contohnya, min hirsika annaka hadorta mutakottiman. Min hirsika annaka hadorta mutakottiman di antara bentuk kerajinanmu atau kepedulianmu bahwa engkau hadir awal. Ya, di antara bentuk kepedulianmu atau kesungguhanmu, kerajinanmu itu adalah engkau hadir awal. Maka perhatikan di sini, min hirsika. Ya, min hirsika, itu jar majrur. Ya, syibahul jumlah. Dan tidak mungkin sebuah jumlah itu hanya berupa syibuhul jumlah. Ya, syibuhul jumlah itu dapat ya, dianggap sebagai khobar. Maka yang diperlukan dalam diperlukan sebelum anna ini apa? Yang diperlukan adalah mubtada. Ya, berarti annaka hadorta mutaqaddiman itu harus ditakdirkan sebagai mubtada. Berarti harus ditakdirkan sebagai mufrad atau masdar. Maka annaka hadorta mutaqaddiman ai huduruka mutakotiman. Ya, jadi min hirsika huduruka mutakotiman. Di antara bentuk kesungguhanmu adalah kehadiranmu secara awal. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat ke-39 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa min ayatihi annaka tarol ardo khosyi'ah. Wa min ayati wa min ayatihi annaka tarol ardo khosyi'atan. Dan di antara tanda-tandanya bahwa engkau melihat bumi itu kering dan gersang. Maka ini juga sama, ada min ayatihi ada syibahul jumlah jar majerur. Maka kalau ini khobar, maka yang diperlukan dalam susunan ini itu adalah mubetada. Dan mubetada itu tidak boleh berupa jumlah. Namun mubetada itu berupa mufrad. Ya, mubetada itu berupa mufrad. Maka karena itu annaka katarol ardo itu harus ditakdirkan sebagai masdar apa? Ai ru'yatuka. Ya, berarti takdirnya min ayatihi ru'yatukal ardo khosyiatan. Sehingga sama, tadi tidak boleh dibaca wa min ayatihi innaka tarol ardo tidak boleh. Tetapi harus dibaca annaka tarol ardo. Kemudian kita lanjutkan au takuna fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Atau inna kemudian isim inna dan khobar inna itu menempati kedudukan nasabnya maf'ulun bihi. Nahwu contohnya arafta atau araftu ya araftu annal ilma nafi'un. Saya mengetahui bahwa ilmu itu bermanfaat. Maka perhatikan sebelum anna apa? Araftu. Araftu itu adalah susunan fi'il dan fa'il. Fa'ilnya arafa, kemudian fa'ilnya adalah tak di situ. Maka kalau ada araftu, yang diperlukan oleh susunan itu apa? Yang diperlukan adalah maf'ulun bihi. Ya araftu, saya mengetahui. Mengetahui apa? Maka yang diperlukan adalah maf'ulun bihi. Diperlukan objek di situ. Maka annal ilma nafi'un itu harus menempati kedudukannya maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi itu harus berupa mufrad. Ya, tidak mungkin berupa jumlah. Maka di sini annal ilma nafi'un itu harus ditakdirkan sebagai masdar. Menjadi apa? Ai naf'al ilmi. Berarti araftu naf'al ilmi. Itu contohnya. Kemudian contoh dari Al-Qur'an qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-81 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ya wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi Bagaimana saya takut kepada sesembahan-sesembahan yang kalian sekutukan dengan Allah padahal kalian tidak takut mempersekutukan Allah Nah, di mana di sini syahidnya? Syahidnya itu ada pada wala takhafuna annakum asyraktum billahi wala takhafuna annakum asyraktum billahi maka pada takhafuna ya takhafuna itu adalah fiil dan fa'il maka fiil dan fa'il itu itu memerlukan apa menuntut apa yang datang setelahnya yang dituntut, yang diperlukan itu adalah maf'ulun bihi. Sehingga annakum asyraktum billahi itu harus ditakdirkan sebagai masdar atau mufrad. Ya, sehingga bagaimana takdirnya takhafuna isyrakakum, Ya, ay isyrakakum. Takhafuna isyrakakum. Kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Kaifa, kaifa yang ada pada ayat, awal ayat tadi, halun. Itu merupakan hal atau di Arab sebagai hal. Wama, kemudian ada ma di situ. Pada akhofuma ma asyroktum, ismun mausulun bimakna alladhi. Ma itu di Arab sebagai isim mausul dengan makna alladhi. Au masdariyatun, atau bisa juga ma itu di'arab sebagai ma masdariyah. Itu terkait i'rab ayat tadi. Kita kembali ke atas. Au fi maudi'i jarrin. Ya, ini paling jelas ya. Atau inna kemudian isim inna dan khobar inna itu menempati kedudukan jar. Ya, dan yang namanya jar, ya, sesuatu yang majerur, itu ya pasti berupa mufrad, tidak mungkin berupa jumlah. Contohnya apa? Farihtu bi anna jarona muwadhibun 'ala salati. Farihtu bi anna jarona muwadhibun 'ala salati. Saya bergembira bahwa tetangga kita itu berusaha keras dalam menjaga salat. Maka lihat farihtu bi. Ya, ada huruf jarba di situ. Yang datang setelah huruf jarba itu ya pasti berupa mufrad, berupa masdar. Tidak mungkin berupa jumlah. Karena itu tidak boleh dibaca farihtu bi inna jarona, tidak boleh. Ya. Akan tetapi harus ditakdirkan sebagai masdar. Jadi bagaimana farihtu bi muwadzabati jarina ala solati. Ya farihtu bi muwadzabati jarina ala solati. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak. Maka perhatikan dzalika kemudian ada ba di situ, huruf jar ba. Kemudian ada annallaha huwal haqq. Maka tidak boleh dibaca bi innallaha huwal haqq karena yang datang setelah huruf jar ba itu pasti berupa masdar atau mufrad tidak boleh berupa jumlah. Takdirnya apa? Ai ahaqqiyatihi. Ya, berarti dzalika bi ahaqqiyatihi. Ini masdar sinai. Kemudian ila ghairi dzalika mimma yadkhulu tahta dhabitil madhkuri. Ya, dan juga kedudukan-kedudukan lain dalam jumlah. Ya, dalam susunan i'rab yang masuk di bawah standar atau ukuran yang telah disebutkan tadi. Artinya apa? Dobitnya apa? Bahwa tadi selama kedudukan dalam i'rab tersebut itu menuntut mufrad atau masdar. Ya, tidak dan tidak boleh berupa jumlah. Maka wajib hamzah yang ada pada anna itu diberi harokat fathah. Ya, jadi selama yang dituntut dalam posisi itu berupa masdar atau mufrad itu wajib diberi harokat fathah. Tidak boleh inna tapi wajib dibaca anna. Kemudian kita lanjutkan wa'lam dan ketahuilah anna hadzal masdarul muawwala bahwa masdar muawwal tersebut huwa masdaru khobari inna mudofan ilasmiha. Jadi masdar muawwalnya bentuknya bagaimana? Itu adalah masdar dari khobar inna yang disandarkan atau diidofahkan kepada isim inna. Tadi kan selalu seperti itu. Ya, ada inna, kemudian isim inna, khobar inna, itu khobar innalah yang dimasdarkan, dibentuk menjadi masdar, kemudian disandarkan kepada isim innanya. Ya. Tapi itu bagaimana atau kapan itu ingkana mustakon Ya, kalau khobarnya itu berupa sesuatu yang mustaq. Ya, sesuatu yang merupakan turunan. Ya, turunan dari masdar. Kal seperti fi'il Ya, kalau khobarnya berupa fi'il, maka mudah diubah menjadi masdarnya. Ya, kama takot tema fil ayati, sebagaimana yang telah uh, dicontohkan atau telah berlalu contohnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Contohnya apa? Takhafuna annakum ashroktum. Ya. Maka isim annanya adalah kum. Kemudian khobar annanya apa? Berupa fi'il yaitu asyroktum. Maka asyroktum itu mudah dicari e, masdarnya yaitu isyrokakum. Awil wasfi atau juga berupa wasaf. Ya, berupa wasaf. Nahwu contoh yang wasaf apa? Nahwu sarroni annaka mukhlisun. Ya sarroni annaka mukhlisun menggembirakanku bahwa engkau orangnya tulus. Maka mukhlisun itu kita mengetahui itu isim fa'il. Dan isim fa'il itu adalah wasaf. Maka dari isim fa'il apakah kita bisa atau kita dapat mencari masdarnya? Ya mudah. Karena mukhlisun itu dari akhlaso yukhlisu. Maka apa masdarnya? Ikhlason. Ya, masdarnya adalah ikhlas. Maka takdirnya ai ikhlasuka, sarroni ikhlasuka. Jadi selama khobarnya berupa mustaq atau wasaf, itu mudah ditakdirkan sebagai masdar, ditakwil sebagai masdar. Wa inkana khobaruha jamidan, akan tetapi jika khobar inna itu berupa isim jamid, au zorfan, atau berupa zorof, fal masdarul muqaddaru huwal kaunu. Ya, ini penting. Kalau khabarnya berupa jamid, isim jamid atau zorof, maka masdar yang ditakdirkan itu adalah kata kaun. Ya, keadaan al-kaunu, kana yakunu, kaunan. Dari situ. Itu kalau khabarnya berupa isim jamid atau dzaraf Mudofan ilasmiha, yang diidofahkan kepada isim annanya tadi. Contohnya apa? Nahwu sarroni annaka fitdari. Sarroni annaka fitdari. Menggembirakanku bahwa engkau berada di rumah. Ya. Maka ini khobarnya berupa jarma cerur fitdari. Maka bagaimana uh, takdir dari masdarnya ai kaunuka fitari. Ya sarroni kaunuka fitari. Bahwa engkau berada di rumah itu menggembirakanku. Atau wanahwu sarroni annaka rojulun. Hmm, ya, sarroni annaka rojulun. Contohnya itu adalah tadi sarroni annaka rojulun. Menggembirakan aku bahwa engkau adalah lelaki sejati atau engkau adalah telah menjadi orang yang terpandang. Maka perhatikan rojulun di sini adalah isim jamid. Maka tidak mungkin rojulun ini ditakwil sebagai masdar secara langsung. Maka yang dapat kita lakukan adalah masdar yang ditakdirkan menggunakan kaun. Ai kaunuka rojulan. Ya, sarroni kaunuka rojulan menggembirakan aku, ya keadaanmu yang sekarang menjadi ya lelaki sejati atau orang yang terpandang. Wahada makna qawlihi, ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wahamza in naftah ila akhirihi. Ya, dan fathahkanlah hamzah inna sampai akhir. ay maksudnya, Iftah hamzata inna idha kanal masdaru yasuddu masaddaha. Ya, idha kanal masdaru yasuddu masaddaha. Artinya fathahkanlah hamzah inna jika masdar itu dapat menggantikan kedudukan dari inna kemudian isim inna dan khobar inna tadi. Atau maksudnya yasuddu masaddaha apa? Ai yaqumu maqamaha fis sina'atil i'rabiyati. Bahwa masdar itu dapat menempati kedudukannya inna, isim inna, dan khobar inna dalam susunan i'rab, dalam suatu jumlah. Kemudian waksiril hamzata fima siwa dhalika. Dan kasrohkanlah hamzah pada kondisi selain hal tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.